Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya tadi Buya singgung kan ya memang sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat bahwa memang di bulan Muharram tuh banyak santunan tuh anak yatim bu ya. Sehingga mungkin untuk menjelentrehkan jangan sampai nanti ada kesalahan di dalam membagikan bu ya supaya jangan sampai niat baik menjadi satu maksiat. Uh, mohon dijelaskan batasan tentang anak yatim bu ya karena seringkali kadang sudah balik pun masih dianggap sebagai anak yatim jadi termasuk dapat santunan juga Bu ya dan juga kadang anak piatu pun jadi bahasa di Indonesia kan kalau yatim ya nggak ada bapak kalau piatu nggak punya ibu Bu ya jadi kadang pun dimasukkan ke dalam santunan apakah itu diperkenankan atau tidak sedangkan ketika mereka mengajukan proposal itu kan adalah santunan untuk anak yatim. Terus Bu ya, kadang mereka pengen paket komplit gitu Bu ya, kadang di dalam membagikan itu nggak pengen hanya uang, tapi juga berupa bingkisan yang itu kadang perlengkapan sekolah atau baju atau tas atau apapun gitu yang juga diambil dari dana santunan anak yatim tersebut, apakah itu juga diperkenankan Bu ya? Sehingga e, aturannya itu yang seperti apa gitu dalam pembagian supaya benar-benar tidak sampai salah arah gitu Bu ya. Dan jika misalnya ada yang salah di dalam memberikan di tahun kemarin misalnya Bu ya ada kesalahan di dalam masalah santunan apakah wajib dikodok Bu ya oleh orang yang bersangkutan yang menjadi penanggung jawab ataukah dimaafkan karena ketidaktahuannya Bu ya itu yang pertama Bu ya satu lagi Cukup. <laughs> satu lagi Bu ya ini tentang masalah batasan anak Bu ya e, untuk masalah nafkah untuk anak itu kan seorang orang tua wajib memberikan nafkah anak dengan dalam sampai batas di saat anak sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri maka orang tua tidak wajib untuk memberikan nafkah. Nah, untuk masalah tarbiyah Bu ya, apakah juga ada batasan umur ataukah ya selagi dalam ya pokoknya anak ya selamanya akan terus menjadi tanggung jawab dalam urusan tarbiyahnya ataukah mungkin ada batasan ya di saat mereka sudah kita kasih bekal mereka sudah kita kasih pendidikan setelah itu kalau ternyata mereka salah ya sudah berarti bukan tanggung jawab orang tua lagi ataukah tetap sampai akhir hayat ibaratnya begitu Bu ya menjadi tanggungan bagi orang tua baik terima kasih Bu ya masalah anak yatim la yutma ba'dal buluk tidak ada anak yatim setelah mereka usia balik usia balik nah, ya, harus ngerti usia balik itu bagi anak laki-laki adalah di saat mereka sudah keluar mani di usia 9 tahun jika ternyata tidak keluar mani di usia 9 tahun ditunggu 10, 11, 12, 13 sampai 15 tahun. Jika dia tidak keluar mani sudah masuk usia sudah genap usia 15 tahun maka dia dianggap sebagai orang balik. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Bagi wanitanya adalah keluar mani sama dengan kaum laki-laki di usia 9 tahun hijriah kayak tadi keluar mani maka itu adalah disebut sebagai seorang wanita yang balik kalau tidak keluar mani ditunggu sampai usia 15 tahun kalau 15 tahun tidak keluar mani tetap dianggap balik biarpun tidak keluar mani atau bagi wanita usia head keluar darah head di usia 9 tahun jika tidak head ditunggu 10, 11, 12 kalau usia 15 tahun genap kok belum head maka dia dianggap sebagai seorang balik maka saat itu tidak lagi disebut sebagai seorang yatim dan yatim adalah yang ditinggal mati bapaknya bukan ditinggal mati ibunya ditinggal mati bapaknya karena bapak umumnya adalah tulang punggung dan begitulah istilah syar'i yang ditinggal mati bapaknya adalah yatim Adapun yang ditinggal mati oleh ibundanya, maka ketahuilah urusan kehidupannya masih dijamin oleh bapaknya. Mungkin ada yang berkata bahwasanya, lu selama ini adalah tulang punggungnya adalah ibundanya, yang biayai adalah ibunya. Bagaimana kalau seandainya ibunya meninggal, tetap istilah tidak bisa dirubah, sebab aslinya yang memberi nafkah adalah tetap kaum mbak, bapak. Perannya seorang istri adalah membantu sang sang suami. Baik. Uh, Nah, kalau ada, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita, keturunan kita dari zina. Kalau ada orang lahir dari rahim seorang wanita yang berzina tanpa bapak. Tugas kita adalah menutup aib mereka. Tugas kita menutup aib mereka. Dan anak lahir tanpa dosa, maka dia lebih yatim daripada anak yatim. Dia lebih yatim daripada anak anak yatim. Kalau anak yatim dia punya bapak, mungkin masih punya paman yang masih menghargainya. Tapi kalau sudah kena cap anak zina kadang dikucilkan dan seterusnya padahal dia adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan suci kullu maulidin yuladu alal fitrati maka tugas kita adalah jangan sampai kebuka jangan sampai dia merasa minder kalau dia tidak punya bapak kita katakan bapaknya siapa selesai dan dia adalah lebih yatim daripada anak yatim karena dia tidak punya bapak. bapak bukan saja bapaknya meninggal tapi tidak punya bapak. bapak dan bukan salahnya seorang anak maka ulama mengatakan ini adalah digolongkan sebagai anak yatim bahkan lebih lagi sebab dia miskin terbiah juga. Khawatir kalau dia tahu keadaan ibundanya yang seperti itu, maka dia bisa menjadi pezina seperti ibundanya. Bahkan sampai ada semacam keyakinan, kalau ibunya pezina, anaknya jadi pezina. Bukan, tidak. Kalau ibunya pezina, anaknya bisa menjadi waliullah. Cuman biasanya karena terbiahnya pendidikan yang tidak benar, kejelekan ibundanya diketahui oleh sang anak sehingga sang anak ngentengin di saat syahwat yang bangkit dihadapkan kepada berzinaan dia sudah tidak takut kepada Allah kepada ibundanya pun sudah tidak takut dia berkata ibuku pun dulu juga begitu ngapain saya tahan-tahan masuk berzinaan maka dari itu tugas kita untuk menutup aib jika ada orang kepleset dalam zina hendaknya kita tutup ingat yang membongkar aibnya orang yang pernah berzina akan dihinakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat apalagi menuduh Naudzubillah, ada laki-laki busuk menuduh istrinya, menuduh istri ini, menuduh orang, mengatakan ini. Oh, dihinakan oleh Allah nanti. Oh, sudah ditutup-tutup katanya dia membongkar. Saya tahu dia itu begini. Ah, tidak lama dia akan hancur, ya. Misalnya Anda mengetahui seseorang wanita yang dia terjerumus dalam zina kemudian punya anak. Sementara orang awam, seorang semuanya sudah menutup itu semuanya dan berhasil. Tak tahunya anda berkata, saya punya hujah itu waktu hidup dengan saya di sana dia. Oh, anda akan dihinakan oleh Allah. Jangan membuka aib yang semacam ini. Baik. Kemudian, makanya maka dari itu, karena anak yatim itu jatahnya itu adalah sampai dia itu adalah balik. Setelah balik dia tidak berhak mendapatkan jatahnya anak ya yatim. Maka dari itu, yang membuat yayasan panti asuhan hendaknya bukan saja untuk anak yatim ditambah kaum duafa, orang fakir dan miskin. Sehingga kalaupun dia lepas dari anak yatim, dia masih berhak untuk menerima santunan tersebut atas dasar kefakirannya. Kalau dia menjadi orang kaya, jadi donaturnya nanti di situ. Tidak boleh menerima lagi. Jadi karena itu adalah untuk anak yatim, fakir miskin dan duafa, maka bukan untuk anakmu wahai orang yang masih punya duit. Anakmu tidak boleh makan di situ, hati-hati. Dan di sini kita bebaskan dari itu semuanya, tidak boleh membantu di Al-Bahjah untuk anak yatim. Kita tidak menerima. Kalau pengen bantu, bantulah untuk anak pon, pondok sehingga anak yatim juga dapat yang lain juga da dapat kalau giliran saya lapar saya berhak untuk mendapatkan karena saya termasuk penghuni pon pondok ala kadarnya jadi mohon hati-hati kemudian uh, pemberiannya kepada mereka hendaknya harus kita perhatikan tidak harus diberikan alat-alat jangan-jangan perabot itu yang tidak mereka butuhkan wah ini panitianya punya ide dibelikan sarung yang gini baju yang bagus sementara dia tidak perlu baju yang bagus-bagus lah panitianya orang kaya, seleranya tinggi, bajunya mahal-mahal, 100 ribu, 200 ribu. Anda dolim, masuk neraka lebih dahulu. Anda membelanjakan duitnya orang. Berikan duit mereka agar dibelanjakan beras, mungkin di rumahnya nggak ada beras. Jangan sok. Ini adalah banyak kejadian pengurus yatim piatu diberikan bingkisan yang cantik-cantik Bukan duitmu itu. Kalau duitmu kau belikan, kau hadiahkan mah boleh tapi duit kumpulkan tak tanya engkau membelanjakan dengan otakmu sendiri dengan pikiranmu sendiri dengan seleramu sendiri musibah awas hati-hati yang ngurusi anak yatim ini harus keras juga dalam hal ini sebab banyak yang salah ya dibungkus yang malu padahal di rumahnya dia tidak pernah butuh sarung yang harganya 100 ribu padahal sarung yang dibeli oleh bapaknya adalah dulu hanya 30 ribu dia ngenes minyak gorengnya pun tidak harus minyak kelas mahal cukup minyak goreng yang Gulanya pun tidak harus beli gula supermarket. Mungkin gula apa saja. Bahkan mungkin di rumahnya sudah ada gula, tidak butuh kepada gula. Bukan, bukan untuk anda belikan itu. Anda butuhkan kebutuhan mereka apa? Mungkin dia butuh duit untuk biaya sekolah dan biaya nyantri. Anda jangan sok jadi pahlawan ya. Pahlawan yang salah itu. Nah ini, maka anda mengurusi anak yatim harus benar-benar hati-hati. Kemudian, uh, memberikan, kemudian juga jangan lupa, tidak harus anak yatim datang ke rumahmu. Awas hati-hati, hei orang kaya. Tidak harus anak yatim datang ke rumahmu dengan alasan agar rumahku diberkahi oleh anak yatim. Eh, anak yatim mereka punya tugas belajar di pondoknya, punya peraturan di sana. Harus pergi ke tempatmu yang dua jam perjalanan, pulang pergi empat jam, capek. Hanya dapat duit 20 ribu. Kirimkan ke pondoknya selesai, beres. Tidak usah datang ke rumahmu ini. Musibah ini. Orang anak yatim pasti mau karena dia butuh. Padahal dia capek, harus menghafal, harus belajar. Kenapa harus Anda undang ke rumahmu? Ini harus diingatkan ini. Kadang diundang ke rumahnya perjalanan jauh. Dan dia pasti mau capek sampai di tempat yang ngantuk karena hanya mendapatkan sekotak nasi, hanya dapat amplop isinya 10 ribu. <laughs> Kirim ke pondoknya beres, lebih mubah, lebih berkah itu semuanya. Hah? Jangan diundang ke rumah Anda kecuali tetangga dekat berjalan kaki bisa nyampe dalam 20, 10 menit 20 menit sampai ke rumah ada biaya dan sebagainya kadang dijejer sampai mm, setengah jam di bawah terik matahari sampai lupa nggak kasih air minum eh lagi-lagi 10 ribu ah tolong ini perhatikan kalau anda ingin menyintai fakir, fakir miskin dan anak yatim yang benar kalau sudah diundang ke rumah itu bisa masuk bab yang salah tuh biar karena ini dia butuh tugas belajar mereka dia mau ngaji, dia harus tuntutan hafalan, besok harus sekolah. Lah kok dua jam setengah harus ke tempat kita? Dia apain? Kita menyiksa dolim haram itu. Wong kita saja orang yang bukan fakir, bukan yatim, bukan ini. Kalau ada dibawa keluar, saya marah kok. Dia tugasnya belajar, bukan dibawa keluar. Dia Biarpun dikasih makan, kirim ke pondok. Ini orang bukan yatim. Saya sebagai pengurus pondok, saya tidak terima kalau anak-anak tiba-tiba dibawa keluar hanya urusan makan. Kalau urusan makan kirim ke pondok lebih manfaat kalau harus dibawa ke sana aturan pondok jam belajar mereka keputus dan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya apalagi anak yatim yang memang dia butuh masya Allah dolim dia dia harus datang di mobil padat mobilnya dianya sendiri mobilnya ber AC anak yatim satu pun nggak boleh masuk itu saja mobil saya disewakan mobil angkot yang suka macet pinggir jalan Mau apa ini? Merendahkan anak yatim tidak. Muliakan mereka karena surgamu ada di dia. Datangkan uangmu kepada mereka. Ini lo ini lo ini lo masya Allah. Ini kemudian yang pernah bersalah dilihat kesalahanmu fatal atau tidak. Kalau kesalahannya adalah sudah diberikan, ya tinggal tobat saja. Cara mengkodoknya mungkin ya tidak. Jika ada kesempatan Anda ganti itu semuanya. Tidak harus spontan hari itu. Karena Anda salah, salah menyalurkan. Misalnya anda sewakan trumben Ini pernah kejadian subhanallah ya. Kadang-kadang ilmu itu kita dapat dari orang. Suatu ketika kami ditanya, di pengajian untuk santunan anak yatim. Kami tidak sadar kalau saya di dekor yang mewah, di kursi yang bagus dan tadi dikerayak dengan tebak banget tebuk tebak tebuk. Tiba-tiba ada ibu awam bertanya, "Buya, gimana hukumnya kalau dana dari yang dikumpulkan untuk anak yatim kita gunakan untuk acara semacam ini?" Astagfirullah, saya sadar. Hukumnya haram untuk nyewa dekor kayak begini. Hukumnya haram untuk nyewa drum band. Wah, panitianya bingung. Terus gimana, Buya? Harus diganti semuanya. Tapi ketawa mereka, baik siap ganti, siap ganti. Harus ganti. Berapa habis? Ini semuanya habis kurang ini 7 juta, itu 9 juta. 9 juta hanya untuk belikan kayak begini. Innalillah. 9 juta untuk dekor, drum bandnya ada beberapa grup untuk rame dan sebagainya. Haram. 9 juta. 7 juta waktu itu, bukan 9 juta juta. Akhirnya apa? Ente ganti semuanya, ketawa. Harus ganti. Iya bu ya. Tapi kan tidak secara. Pokoknya harus ganti. Kecuali ada orang suka rela saya punya dekor pakai saja untuk meriahkan, boleh. Tapi kalau dari duit yang dikumpul untuk anak yatim kita belikan dekor, kita sewakan drum band. Untuk untuk nyiksa anak yatim di pinggir jalan biar ketahuan kalau ini yatim, yatim, yatim. Nah. anak yatim perlu dimuliakan. Dimuliakan perlu kita sayang. Masya Allah. Baik, ini. Jadi seperti itu. Taubatnya harus harus diganti jika mampu. Harus diganti. Kalau tidak mampu Allah Maha Pengampun. Kalau Anda orang kaya, itu ganti. Itu semuanya kan ada salah dalam mentasarufkannya. Kemudian masalah pendidikan anak, urusan nafkah itu pada hakikatnya sampai anak usia balik sudah lepas urusan nafkah lahir, makan dan seterusnya. Biar mereka cari sendiri. Cuman karena anak kita belum mampu dan dia masih wajib belajar, maka kita lanjutkan kita beri nafkah dan itu orang tua yang mulia. Tapi urusan tarbiyah sama. Urusan urusan tarbiyah Anda punya kewajiban mendidik anak Anda selagi masih di bawah naungan Anda. Kalau misalnya putri Anda sudah menikah dengan kaum laki-laki, dengan seorang pria, dengan suaminya, maka katailah jika anak sudah tidak di bawah naungan kita, bukan berarti lepas kewajiban mendidik. Bedanya kalau dulu adalah sebagai anak, setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh ada kata lepas. Yang penting kan sudah saya didik dan selesai. Oh nggak ada itu. Engkau bakal tetap ditanya selagi engkau tahu tentang informasi anakmu lalu bermaksiat kok kamu diem? kamu masuk bagian daripada kemaksiatan. Jangankan kok kepada anak, kepada tetangga saudara pun kita punya kewajiban. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada masalah kewajiban kita kepada anak ada, tapi bukan berarti setelah anak kita dewasa lalu lepas tidak. Setelah kita kewajiban mendidik anak, setelah dia dewasa tetap kita kewajiban untuk mengarahkan dia sebagai manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan seperti sebagian orang berkata, yang penting kan saya sudah menyekolahkan dan setelah itu bebas, saya kan tidak. Oh enggak, tetap. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik seperti itu. Jadi Pertama adalah sebagai seorang anak, kemudian setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada di antara kita orang tua yang berkata bahwasanya yang penting aku sudah didik ya sudahlah, saya tidak punya kewajiban. Enggak, tetap Anda punya kewajiban untuk menjaga mereka, mendidik mereka. Jika semula sebagai anak, setelah itu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, wallahu a'lam bissawab.